Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putra Besanan dapat kembali hadir menjumpai Anda semua dalam live interaktif tele dakwah yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan bagi Anda, para da'i dan juga daya yang ingin bergabung berpartisipasi bisa langsung menghubungi di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walu Ayah. Para da'i dan juga daya, tema kita yang akan kita bahas mengenai adalah larangan berkata dusta. Sekali lagi, tema yang akan kita bahas adalah larangan berkata dusta. Kami akan memberikan waktu sebanyak 3 menit, oleh karena itu dipergunakan dengan sebaik mungkin dan juga kesesuaian antara isi dengan tema harus sesuai, kemudian ketepatan waktu harus pula diperhatikan. Dan kita masih menantikan partisipasi para dai dan juga daya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah larangan berkata dusta. Bagi para dai dan juga daya yang ingin berpartisipasi kami persilahkan dan jangan lupa kesesuaian antara isi dengan tema harus diperhatikan, kemudian penekanan intonasi suara juga harus diperhatikan dan yang paling penting adalah ketepatan waktu karena kita hanya memberikan waktu sebanyak 3 menit, oleh karena itu dipergunakan dengan sebaik mungkin pastinya. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, pasurnya adalah Baligu Aniwalo Ayah. Dan kami informasikan pula untuk para da'i dan juga daya, alangkah lebih baiknya menggunakan pesawat telepon rumah karena kualitas suaranya lebih jernih dan kita mendengarnya lebih bagus di studio. Dan kami informasikan pula apabila nanti Anda keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Baik, dan tema kita pada kali ini adalah larangan berkata dusta. Dua sudah hadir di studio dua orang dewan hakim yang akan menilai pemaparan para dai dan juga daya semuanya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Dr. Kiai Haji Hambali dan juga Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Amin alhamdulillah. Baik, dan saya tidak sendirian pula karena sudah hadir uh, kakak mendamping saya yaitu Kak Rahmaji Asmuri. Assalamualaikum Kak Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Taqabbalallahu minna wa minkum oh, iya. sebelumnya. <laughs> Minal Aidin wal izin. <laughs> Sehat kabarnya? Sehat alhamdulillah. Baik, di tengah kegembiraan kita seperti ini, eh. kita juga mungkin akan menyampaikan turut berbelasungkawa dan turut berduka cita yang dalam kepada saudara-saudara kita yang kemarin sore pada pukul 17 lebih 15 menit ya. yang ya. tertimpa gempa di wilayah Sumatera Barat. Betul. Ya, kita berharap mudah-mudahan musibah ini menjadi uh, pelajaran bagi kita semua hmm. dan bagi saudara-saudara kita yang lebih dahulu menurut kita mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat yang paling layak bagi mereka semua. Amin ya Allah. Hmm. Baik dan mungkin Kak Aji ya. sebelum kita akan menerima penelpon dari para dai dan juga ya, hmm. kita akan dengarkan terlebih dahulu pembekalan ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, teman-teman, saudara dai dan daiyah rahimakumullah. Kita bertemu kembali pada pagi hari yang berbahagia ini Mudah-mudahan pagi ini merupakan pagi yang memberi berkah dan kebaikan untuk kita semua Amin ya Rabbal alamin. Dari dakwah kita pada pagi ini Berkenaan dengan Larangan berkata dusta Kalau kita lihat dasar-dasar yang ditulis ataupun dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an Karim berkenaan dengan larangan berkata dusta itu adalah amat banyak. Tambahan lagi di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa berbicara ataupun berkata dengan dusta ini termasuk salah satu sifat sebagai jati diri orang-orang munafik. Maka kita sebagai da'i dan da'iyah harus berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan kepada umat betapa besarnya bahaya terhadap kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang mengandung unsur-unsur dusta. Maka di sini disebut larangan berkata dusta. Dusta yang dimaksudkan oleh syar'i adalah dusta pertama yang berhubungan dengan agama itu sendiri. Sebagaimana orang mendustakan adanya Tuhan selain Allah, itu dusta. Atau dia mengada-adakan nabi selain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dusta. Atau terhadap hukum ahkam yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah dan dikurangi. Kedustaan-kedustaan ini mengakibatkan batalnya sendi-sendi imannya dan keislaman seseorang itu sendiri. Yang kedua jenis dusta itu adalah dusta yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sosial kemasyarakatan. Itu juga mempengaruhi arah timbal balik antara seseorang dengan yang lain karena pengaruh dusta itu sendiri akan mengakibatkan rusaknya hubungan jalinan silaturahim antara satu dengan yang lain. Maka kita lihat dalam sebuah hadis yang masyhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafik salasah. Jadi di antara tanda-tanda orang yang munafik itu tiga perkara dan salah satu perkara di antara tiga itu adalah iza kazzaba iza haddasa kazzaba. Jadi apabila berbicara bercerita ceritanya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Maka dalam Quran Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wailul lil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang berdusta. Di antara dusta yang dikategorikan celaka oleh zat yang maha mulia itu adalah Allazina yukazibuna biyaumiddin. Orang yang berani mendustakan adanya hari berakhir atau hari kiamat itu. Sehingga mudah-mudahan pada pagi ini membuka wawasan baru bagi kita para dai dan da'ayah untuk menyampaikan kepada saudara kita, kepada umat kita betapa Allah sangat membenci dan sangat berbahaya perkataan-perkataan dosa itu. Amin ya rabbal Banyak rujukan yang bisa teman-teman saudara ambil baik itu dari ayat Al-Qur'an Karim atau dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati. Amin, ya rabbal alamin. Demikian pembekalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. iya. Pak Kiai uh, Haji Abdul Hakim Fauzi terima kasih sudah mengantarkan pembekalan bagi kita semua. Ya. Ini pembekalan yang komprehensif, hmm. tidaknya tadi ada beberapa hal yang bisa kita catat yaitu mendustakan akan eksistensi Allah gitu ya, ya. tentang ketauhidan di sini. Kemudian yang kedua mendustakan tentang aktivitas sosial lainnya. Hmm. Cenderung biasanya kita setelah lebaran seolah-olah boleh lagi berkata dusta gitu ya. Harusnya tidak boleh. Harusnya tetap tidak boleh. mulut kita gitu ya. <laughs> Betul. Ya. Puasa atau tidak puasa harus tetap tidak boleh. Kemudian tadi hadis tentang eh, ciri-ciri uh, orang munafik salah satunya jika dia berbicara mm -hmm. dia bohong gitu ya. Mm -hmm. Dan terakhir tadi yang bisa kita catat adalah tentang mendustakan hari akhir itu juga merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh agama mm -hmm. kita. Mudah-mudahan keempat hal tadi bisa memberikan pembekalan yang luas kepada kita. Mm -hmm. Sebelum kami menerima telepon Anda, yeah. kami akan jeda sesaat dan kami akan kembali setelah beberapa pesan pembahasan berikut ini dan tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Teledawah dan kita masih menantikan partisipasi para dai dan juga daya di lantasan 5743476 atau 0215743478. Tema kita pada hari ini adalah larangan berkata dusta. Mm -hmm. Dipergunakan dengan sebaik mungkin karena waktunya hanya 3 menit Kak. Betul. Karena selama ini kan penilaiannya mengacu kepada salah satu yang di situ. yeah. Terkadang kelebihan, terkadang kependekan. Harusnya <laughs> pas. Harusnya kalau bisa pas, gitu ya. pas. ya. <laughs> Baik, namanya sudah ada yang tergabung bersama kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya ya Karim. Pak Ahmad Sofian dari Kalimantan Timur. Saya kabarnya Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Hoda dulu Pak Ahmad Sofian. Ya berapa? Passwordnya terlebih dahulu Pak eh, Baik, terima kasih banyak Langsung saja, tema kita pagi hari ini tentang larangan berkata dusta Waktu yang tersedia hanya 3 menit Mohon dimanfaatkan dengan seoptimalnya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih amma ba'd hadirin para pemirsa TVRI yang dicintai yang saya cintai yang dan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tema tausiah kita kali ini adalah larangan berdusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita sangat melarang kita berdusta. Bahkan Rasulullah, jikalau kita ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau digerabi Allah Al-Amin, yakni terpercaya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, marilah kita men bersama menjaga lisan kita agar tetap berkata yang benar kalaupun tidak lebih baik kita diam oleh sebagaimana firman Allah faliyak faliyak faliyakul khairan aw yasmut berbicara berbicaralah yang benar kalau tidak lebih baik diam oleh karena itu hadirin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam satu hadisnya dari Imam Bukhari ayatul munafikin salasa wajah ada sekazabah apabila berkata ia berdusta oleh diantara orang-orang munafik oleh karena itu adikin marilah kita bersama saya tekankan di sini marilah kita bersama menjaga lisan kita agar selamat dunia dan akhirat. Mari kita menegakkan yang ma'ruf dengan lisan kita dan mencegah yang mungkar. Dan di antara hadis Rasulullah yang lain, antara lainnya, bila kita melihat kemungkaran, kita mencegah dengan lisan kita. Oleh karena itu hadirin, marilah kita bersama menjadi hamba Allah yang bisa pandai menjaga lisannya. Ada memang bohong yang dibolehkan agama. Pertama, suami yang menyenangkan istri atau istri yang menyenangkan suami atau ini menyamak menyelabat dan orang dari teraniaya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian dari Kalimantan Timur. Mm -hmm. Awalnya cukup baik sekali. Betul. Kalau saya tidak memberkata besar lebih baik diam saja. Berdiam saja kata beliau tadi ya. Mm -hmm. Dan dan apa namanya tadi yang menarik di akhir mm -hmm. salah satu upaya kita untuk mencegah kemungkaran kata yeah. beliau tidak cukup dengan sebuah tangan tapi lisan pun harus kita gunakan untuk mm -hmm. bisa mencegah kemungkaran itu. Dan yang paling terakhir kalau dilihat dari konteksnya tadi yeah. adalah dengan dengan hati ya dengan doa gitu ya dengan hati dengan <laughs> niat untuk dapat bergabung bersama kami di sini pastinya ya bisa Saleh Dakwah kita masih <laughs> menantikan terus tema kita hari ini adalah larangan berkata dusta di 5743476 atau 0215743478 Silahkan para da'i dan juga dayah Kita hanya memberikan waktu sebanyak 3 menit Dipergunakan dengan sebaik mungkin Karena sangat pas-pas gimana gitu ya Betul. Rasanya dan ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Yang pertama, ketika berkomunikasi ke sini, kita hmm. mengharapkan menggunakan six line atau telepon yang ada di rumah. Betul. Kalau bisa jangan seluler. Apalagi setelah gempa kemarin ada beberapa uh, provider yang tidak bisa digunakan gitu ya. Hmm, hmm, hmm, nah, kemudian yang kedua, bagi yang sudah pernah mendapatkan predikat terbaik uh, mohon memberikan kesempatan kepada yang lain yang belum pernah mendapatkan predikat terbaik mm-hmm, itu. Mm -hmm. Dan jangan lupa bagi yang mendapatkan predikat terbaik juga minggu lalu, minggu lalunya gitu ya. Tolong kirimkan foto kepada kita. Harusnya. Nanti ya, nanti ketika saat sesi final <laughs> insya Allah foto itu akan kita tampilkan. Biar tahu siapa sih yang namanya Pak Ahmad Sofian itu misalkan. Nah, betul sekali karena biasanya kita hanya mendengarkan melalui suaranya saja, betul. tapi wajahnya tidak terlihat gitu ya. <laughs> Dan insya Allah pada saat Green Final akan kita tampilkan jadi untuk para dai dan juga daya yang akan keluar sebagai pemenang jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard. Mm -hmm. Kita masih menantikan terus di 5743476 atau 0215743478 para dai dan juga daya. Tema kita pada kali ini adalah larangan berkata dusta. Dan, dan kalau nah, mm, satu hal lagi yang menarik tadi yang sempat uh, saya catat dari hmm. uh, materi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sofian tadi adalah tentang eh, harusnya kita mengacu kepada Rasulullah yang diberi gelar amin hmm. yang terpercaya artinya ketika berkata insya Allah yang dikatakan kita adalah benar hmm. gitu ya salah satunya ketika bertindak juga mungkin hal-hal yang lurus nggak ada yang menyimpang belok kanan belok kiri gitu hmm. <laughs> ini mungkin yang bisa kita ambil gitu ya. ya mungkin yang paling penting adalah kita harus menjaga hati menjaga semua eh, apa anggota tubuh yang ya. ada mm -hmm. untuk menjaga kebersihan hati juga gitu, kemurnian ya. hati ya, ya. dan dan Ya, ya, kita masih menantikan terus 027434776 ya, dan 0215743478. Sepertinya sangat sulit sekali. Mungkin apakah pengaruh gempa kemarin? Bisa jadi gitu ya. ya. Atau mungkin tema kita terlalu menarik untuk untuk disimak lebih jauh gitu ya. Sepertinya sedang disiapkan di rumah ya tadi ya. Larangan berkata dusta kita masih terus nantikan. Ya. Karena kalau dilihat dari uh, tema yang ada, ini memang merupakan aktivitas keseharian kan. Hmm larangan berkata dusta selama ini mungkin oleh sebagian besar kita gitu ya yang tidak boleh berdusta itu hanya ketika berpuasa saja gitu. Tapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari pun kalau bisa tidak melakukan itu gitu hmm, gitu ya. Tapi ada hal yang menarik ini saya Pak Sofian ada berkat berdosa yang Boleh. diperbolehkan gitu ya. Nah, apa saja yang diperbolehkan itu nanti kita akan simak lebih jauh mungkin mudah-mudahan apa namanya narasumber kita pada kesempatan uh, pagi hmm. hari ini bisa menjelaskan apakah memang betul ada dusta yang memang dibolehkan secara agama kita gitu nah, ya. Sambil kita menunggu boleh kita tanya juga ya, Haji ya. Mungkin kita mungkin bisa bertanya ya. gitu ya. Ya, namun nampaknya sudah ada oh, yang sudah ada. Iya, sudah ada yang ingin bergabung bersama Baik, kita. Silakan. Ya. Masih dalam telepon 5743476 atau 0215743478. Silakan halo assalamualaikum. Sepertinya masih terus dicoba masih, nih. Masih malu-malu kelihatannya gitu yeah. ya. Kita pancing banyak sedikit lah hmm. tentang bagaimana agar uh, larangan uh, apa namanya berkata dusta ini. Hmm. Karena ini aktivitas keseharian cenderung biasanya oleh sebagian besar kita mungkin termasuk diri saya untuk uh, susah menghindari bagaimana untuk berkata uh, tidak bohong itu gitu ya hmm, hmm, hmm. nah jadi nanti di akhir mungkin nanti kalau belum ada penelpon nanti kita akan tanyakan tadi seperti yang dikutip oleh Pak Ahmad Sofyan itu mana saja yang uh, diperbolehkan berdusta itu gitu Tapi yang paling penting adalah kesesuaian isi dengan tema harus juga sesuai Kak Aji ya. Dan kita masih terus nantikan para dai dan juga daya di telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita kali ini adalah larangan berkata dusta yang sepertinya memang para dai dan juga daya sedang mempersiapkan materinya di rumah. Iya. Dan sebenarnya tidak perlu takut karena event dakwah ini adalah merangsang kita, melatih kita untuk berdakwah gitu ya. Hmm. Kesempatan ini mungkin belum saatnya untuk bertanya bagi para pemirsa yang ingin menelpon ke sini untuk bertanya belum saatnya. Hmm. Kita mengundang para pemirsa itu bagaimana bagaimana agar bisa menyampaikan materi dakwah konon katanya hmm. gitu ya sampaikanlah olehmu walaupun satu, satu ayat, ayat gitu ya tadi seperti yang apa namanya pasal eh, kita. kita kemudian sampaikanlah yang benar walaupun terkadang suka menyakitkan juga gitu ya <laughs> baik dari diri kita maupun dari sisi pendengarnya hmm. gitu nah mudah-mudahan dengan tele dakwah kita ini merangsang kita semua untuk berdakwah karena yang namanya berdakwah itu katanya merupakan kewajiban bagi kita semua gitu amin tidak tidak terbatas hanya untuk para ustadz para kiai tapi kita semua dituntut untuk mampu berdakwah inilah momennya gitu ya sarana belajar juga sarana betul. untuk membangun silaturahmi betul terhadap sesama umat muslim kan dengan Amin. begini kita insya Allah suara Pak Sofian saja walaupun beliau belum menyebutkan namanya kita sudah hafal gitu. Itu salah satu pemirsa setia Kak Aji. Masih banyak pemirsa-pemirsa yang lain yang ingin bergabung bersama kami di sini yang ada di daerah Timur, mm -hmm. yang ingin daerah Papua mungkin. Yeah dan tidak hanya itu, yeah. selama ini kan kita terima dari luar negeri juga ada. Mm. Kadang dari Brunei Darussalam, yeah. dari Australia juga pernah, yeah. dari Malaysia apalagi uh ah, -huh. gitu ah, ya. Ah. Dan mungkin sambil menantikan kali ya, ya tidak salahnya. Tanya -tanya. Nah, itu dia. Yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi untuk lebih ke pakarnya gitu ya. Iya. <laughs> Baik. Mungkin Pak Profesor Dr. Pak Kiai Hambali bisa dijelaskan kepada kita sedikit apakah memang ada dosa yang memang diperbolehkan berdusta yang diperbolehkan oleh agama kita seperti yang sempat dikutip tadi oleh saudara kita dari Tarakan Kalimantan Timur ya, Pak Ahmad Sofyan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdakwah adalah sebuah strategi. Ya. Bagaimana kita menyampaikan pesan sehingga pesan itu nyampai. Nah, masyarakat yang kita hadapi tak ubahnya ibarat kue lapis yang sedang panas. Ya Nanda ya. Dakwah yang akan kita sampaikan ibarat pisau yang terbuat dari besi. Sepanas apapun itu kue lapis, nggak akan mampu menghancurkan pisau yang terbuat dari besi. Tetapi kalau langsung kita iris, itu kue lapis yang sedang panas maka jalannya akan tersendat, nggak enak lewatnya. Disinilah memerlukan strategi dakwah, maka manajemen dan strategi dakwah sangat diperlukan jujur diperlukan, bijaksana diharapkan. Itu intinya. Bukan berarti kita uh, apa namanya berbohong <laughs> untuk uh, mengatakan sesuatu, tapi bijaksana dalam mengulas. Oh, Di sini yang kita perlukan ya. -hmm. Ya Nanda mungkin. Kita mungkin namanya harus lanjutkan nanti Tapi ya. setelah kita menerima penelpon yang pertama Silakan Bapak atau Ibu Assalamualaikum Silakan. Halo Mungkin volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu Ya, Assalamualaikum Halo Nampaknya masih malu-malu nih Iya <laughs> Masih di telepon 5743476 Atau 0215743478 Kita masih terus nantikan karena baru satu peserta Betul dan uh, sekali lagi kita ingatkan bahwa Tidak Dakwah ini merupakan salah satu event untuk bagaimana bisa merangsang kita, mm -hmm. bisa melatih kita untuk bisa berdakwah kepada siapapun gitu ya. Mm -hmm. Termasuk mungkin di lingkungan terdekat kita, nggak usah dulu banyak audiens lah mm -hmm. kepada istri, kepada suami, kepada anak mungkin atau kepada teman-teman kita. Mm -hmm. Kan itu tadi yang dikatakan oleh Pak Kiai, mm -hmm. laksana kue kue lapis legit itu yang lagi panas ketika ada pisau yang datang ke sana, mungkin tidak akan mulus tuh sayatannya yeah, gitu yang ya. Yang penting adalah strategi. Betul. Manajemen waktunya juga harus dipergunakan nah, dengan sebaik penting. mungkin. uh. yang ah. paling intinya adalah Baik, kita masih terus nantikan silahkan para da'i dan juga daya Sepertinya masih terus dicoba hmm, ya hmm. Mungkin lagi mempersiapkan, oh ini materinya ini ya. gitu kali ya Satu itu mungkin, tadi yang kedua ketika materinya sudah ada Lain di sini agak crowded gitu ya karena berbarengan banyak mas Jangan lupa langsung dial terus oh. gitu jangan, <laughs> ya, <laughs> jangan bosan dan jangan henti dan tanpa apalagi tema kita pada pagi hari ini adalah yang menyangkut uh, aktivitas keseharian kita, hmm. larangan berkata dusta. dusta gitu ya. Betul. Jangan ada dusta di antara kita. Begitu kata kata sisi lain sebuah judul lagu gitu ya. Betul, betul, betul. Dan mungkin untuk seluruh para dai dan juga nih kami informasikan sekali lagi apabila Anda kuat nanti sebagai penyampai terbaik jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final hmm. untuk melihat wajah-wajahnya seperti apa kaji ya. Tidak saja itu. Iya. Karena ini sifatnya Kenapa? perlombaan. Ha? Jadi ketika yang dinobatkan sebagai uh, penyampai materi terbaik tentu akan dapat uh, ujroh kalau bahasa Pak ah, Kiai ya. Ah. <laughs> Ya, Pak Kiai, ya, ujroh ya Pak Kiai ya. Dapat hadiah gitu ah. dalam artian. Ah, ah. Makanya kita menghimbau untuk segeralah dial ke sini gitu ya di 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan ya. jangan lupa yang paling penting ketika sudah tersambung tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Balighu walau ayah. Nah, ini habisin itu kita yeah. sampaikanlah oleh kita oleh kami hanya satu ayat itu iya, lepasnya satu ayat namanya sudah ada kita coba terima dulu mudah-mudahan masuk ya iya. assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik bapak passwordnya dari Pak Widodo Solo dari Solo passwordnya terlebih dahulu Baligu Baligu ani walau ayah Gimana gimana? Lupa. <laughs> Baligu ani walau ayah. Dawidu Pak. Ya. Baligu ani walau ayah. Itu kata kuncinya Pak, ya. harus bisa masuk. Diucapkan terlebih dahulu Pak Widodo. Baligu ani walau ayah. Ikuti saja Pak. Di mana? Baligu ani walau ayah. Bali ani walau ayah. Baik Pak, oke. Okay. Kita langsung cakap. <laughs> Ah, maaf, ya. Enggak, Saya baru pulang dari masjid ini. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak. Silahkan Pak, tema kita pada pagi hari ini terkait dengan terdakwa ini adalah larangan, larangan berkata, berkata dusta. Waktu yang tersedia. Anu, hmm. saya mau bertanya. Oke. Okay. Itu ada larangan. Larangan berkata, berkata dusta Pak. Tapi kebetulan Pak event kita ini bukan untuk tanya jawab untuk pada kita sampaikan. Ya, kalau Bapak ada punya ide, punya gagasan atau punya materi yang terkait tentang larangan berkata dusta, itu yang kita tunggu Pak. Apakah ada Pak Widodo? Sudah siap Pak Widodo? Ya, sepertinya Baik. terputus. Terputus, ya. ya sayang sekali ya Pak Widodo. Udah tersambung bersama kita terputus hmm. lagi gitu ya. Mm-hmm. Karena banyak sekali uh, apa namanya macam-macam dalam eh, menyampaikan dakwah semacam ada eksempel, ya. ada, ya ada promptu dan sebagainya ya, Betul. ya tadi ya. Itu dari sisi keilmuan penyampaian hmm. ya. Mm-hmm. Mungkin alangkah baiknya jika kita ingin dengarkan lanjutan dari yang Pak Kiai sampaikan lagi tentang yang bijaksana kemudian apalagi lah yang satunya tadi gitu ya. ah. ya. Pak Kiai mohon maaf bolehkah dilanjutkan tentang ya Iya. apakah ada sesuatu hal yang uh, berdusta itu tapi dari sisi agama kita diperbolehkan iya. Coba, silahkan saya katakan tadi bahwa jujur diperlukan tapi bijaksana diharapkan artinya dalam menyajikan sebuah kritik kita punya harus punya strategi akan mengkritik itu seperti pada pertemuan yang lalu saya katakan bahwa dakwah adalah bagaimana mencubit seseorang tapi yang dicubit tersenyum Disinilah maka Quran memberikan sebuah isyarat yang sangat aktual dan faktual. Wa gaulun ma'rufun wa maghfiratun. Gaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yasba'uha adha. Ngomong yang baik serta pemberian maaf, ngomong yang menyejukkan serta pemberian maaf akan lebih bagus daripada sodakoh tapi nyakitin hati. Adakah sodakoh yang nyakitin hati? Ada umpama seorang kiai datang bertandang ke tempat santrinya atau si santri datang ke rumah kiainya dia berkata kepada sang kiai kiai karena dekat Idul Fitri ini saya ada bingkisan sedikit ala kadarnya apa itu nak ini ada celana blue jeans sepatu jenggel <laughs> untuk dipakai oleh kiai nyakitin dan eh, kiai dia udah tahu bahwa itu nggak akan mungkin dipakai oleh kiai tapi diberikan juga satu yang kedua ada juga sodako diberikan kepada dia tanpa didasari oleh ikhlas. Nyebutnya nggak kepalang tanggung berulang-ulang. Sedekah cekpek nyebutnya sampai bertahun-tahun. Ya sehingga akan tidak mengenakan kepada mereka yang menerima. Disinilah andaikan kita akan menyampaikan sebuah kritik kebijakan harus dikedepankan. Terima kasih ya. Pak Profesor. Jujur dan bijaksana gitu ya. ya. Itu kata kuncinya ya. Sekali lagi mungkin sebelum kita terima ini hmm. adalah merupakan lomba eh, lomba gitu ya lomba terhadap ini. Baik, kita terima dulu mungkin. Ya. Silakan Kak Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password yang terlebih dahulu, Pak. Balighu anni walau Baik, terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf dengan Pak siapa dari mana? Dengan Pak pak Dari? dari Lombok. Oh, Pak Ahmad dari Nusa Tenggara Barat ya. Silakan nah. Pak, langsung saja Pak. Tema kita pagi hari tentang larangan berkata dusta. Waktu yang tersedia hanya 3 menit. Mohon diefektifkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وواله أما بعد para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah tingkatnya kaum muslimin muslimat di seluruh pelosok Nusantara yang kami banggakan. Alhamdulillah dengan rahmat dan taufik serta hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kami dapat mengikuti acara yang diselenggarakan oleh TPRI Nasional Indonesia yakni Dakwah alhamdulillah maka yang perlu kami paparkan di sini yaitu sebagaimana tema yang diberikan oleh Eh, pembawa acara larangan berkata dusta. Islam agama yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran yang sungguh-sungguh sangat mulia. Maka yang namanya berdusta itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang agama kita yakni agama Islam yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala maka siapa yang berdusta dari antara kita maka seolah-olah bahkan mereka itu telah menyempatkan dirinya untuk menjadi Baik. Terima kasih Pak Ahmad Sujai dari ya. Lombok. Mohon maaf karena waktu sudah habis. Sayang sekali ya. Padahal, ya? ya padahal waktu yang kita siapkan hanya kurang lebih 3 mm-hmm. menit agar bisa memberikan kesempatan untuk yang lain untuk bisa juga bergabung bersama kita gitu ya. Iya betul. Namun nampaknya beliau terlalu asik menyampaikan materinya sehingga lupa ada eh, hitungan waktu mundur di layar yang tidak diperhatikan oleh Pak Ahmad Sejai tadi. Ya. Tapi yang jelas bagaimanapun juga Dewan Hakim sudah menilainya, memberikan penilaian seperti Dan yang apa. adalah Dewan Hakim yang memutuskan siapakah pemenangnya ya. Baik, kita masih terus nantikan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita pada hari ini adalah larangan berkata dusta. Mm -hmm. Yang paling penting adalah strategi waktu, manajemen waktu seperti Pak Profesor tadi bilang betul. harus dipergunakan dengan sebaik mungkin Kak ya, ya. Betul. Dan karena ini adalah sifatnya lomba, tadi mm -hmm. kita perlu ingatkan sekali lagi, teledakwah merupakan lomba bagi bagaimana bisa kita menyampaikan materi dakwah kepada hmm. kita semua gitu ya. Hmm. Insya Allah nanti yang mendapat predikat terbaik itu tidak saja mendapat ujroh dari hmm. kita di sini dari TVRI tapi insya Allah ketika kita mampu menyampaikan sesuatu mudah-mudahan Allah pun memberikan pahala gitu ya Amin. jadi jangan takut gitu jangan takut kalaupun misalkan materi ini antara hmm. ya dan tidak ragu gitu mau ikut hmm. dial dulu lah yang paling penting kita ngobrol-ngobrol lah di sini gitu iya. ya <laughs> yang paling penting sudah ikut berpartisipasi dalam nah, acara dakwah yang, yang paling penting ya dan secara uh, dilihat secara tema pada pagi hari ini sebenarnya sungguh menarik gitu ya larangan berkata dusta tadi pembekalan Pak Kiai Abdul Hakim Fauzi sudah menyampaikan secara panjang lebar gitu hmm. gitu ya tentang bagaimana agar kita tidak mendustakan tentang keberadaan dan eksistensi hmm. Allah gitu ya karena ini menyangkut tentang tauhid. Hmm. Kemudian eh, bagaimana juga agar di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghindari yang namanya dusta itu. Dusta itu. Tapi kalau ini tidak dusta ya? Oh, ini tidak dusta. terima Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bapak. Passwordnya? Iya, sama Pak eh, uh, Ane walau ayah. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dari mana ini? Sama Pak Majid di Lombok NTB. Baik, Pak Majid, temanya hari ini adalah larangan berkata dusta. Waktunya hanya 3 menit, Pak. Dipergunakan dengan sebaik mungkin. Silahkan, bisa dimulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati. dalam kesempatan yang berbahagia ini kita merenungkan bahwa hakikat untuk larangan orang yang eh untuk larangan berkata dusta karena Nabi Muhammad SAW pernah mendapat julukan atau pernah mendapat gelar bahwa gelarnya itu Al-Amin yaitu orang yang jujur jadi kalau kita renungkan, kalau kita sadari bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi suri dan harus kita ikuti dan harus kita pelajari bagaimana caranya tingkah laku, baik tutur kata dan lain sebagainya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ikutan kita, menjadi panutan kita yang harus kita turuti baik dalam aktivitas sehari-hari karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang akhir sayang sekali terputus Pak Majid dari Lombok. Betul. Tapi sudah bagus sekali isinya. Ya, padahal materi yang disampaikan baru hanya kisaran satu menit lebih sedikit ya. Sayang sekali nih. Namanya sudah ada yang tersambung silakan, lagi. Kaji. Oke, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya dulu Bapak. Beliju Ani walau ayat. Baik, terima kasih dengan Bapak. Siapa dari mana? Dengan Pak Ayatul. Mohon maaf, Bapak. Dengan Pak Ayatul. Oh, Pak Ridwan. Mohon Pak. Pak Ridwan dari? Pak Ayat. Oke, okay, baik Langsung saja, tema kita pada pagi hari tentang larangan berkata dusta. Waktu yang tersedia hanya 3 menit. Mohon dioptimalkan waktunya Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Alamin Wabihi nasta'idu ala umuri dunia wad din والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pada para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah larangan berdusta. agama Islam melarang manusia yang beragama Islam untuk berkata dusta kepada seluruh umat manusia. Karena apa? Salah satu tanda orang munafik adalah apabila ia berkata ia berdusta. Berapa banyak orang yang ketika dia berkata lalu saja diselingi dengan kata-kata dusta. Berapa banyak manusia ketika dia berkata selalu mengandung unsur dusta. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang umatnya untuk berkata dusta. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan, kita jauhi perkataan-perkataan yang mengandung dusta. Karena itu sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin pemirsa TVRI yang berbahagia. Oleh karena berdusta itu adalah larangan yang sangat berat dan juga termasuk masalah penyakit hati. Mari sama-sama jauhi hati kita dari dari hal-hal yang berbau dosa. Karena apa? Orang yang sering berdosa dia tidak akan mengalami ketenangan di dalam kehidupannya. Dia selalu saja diiringi hatinya merasa bersalah terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dia akan selalu dibayang-bayangi oleh perbuatan salahnya itu sendiri. Marilah. Terima kasih Pak Ayatullah dari Tangerang. Ya, ya. sayang sekali Kelihatannya masih ada materi yang iya. perlu sampaikan Tapi waktu yang tersedia dalam 3 menit itu sudah keburu habis dulu Jadi ya. harus tetap putus ya Kak Haji ya Kita harus terima lagi di belakang Pak Yatullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak passwordnya terlebih dahulu Beligu anni wal ayah Iya dengan Bapak siapa dan di mana ini?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 النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين Para hadirin, para pencinta TVRI yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limah atas lima limpahan rahmat barokah serta rahmat dari Allah. Alhamdulillah Allah masih berikan akan kita nikmat sehat wal afiat. Allah masih berikan akan kita nikmat panjang umur. Allah masih berikan akan kita nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah dengan nikmat itu kita kesemuanya ya terpanggil untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan serta menjauhkan segala apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam tentu kita curahkan kepada kehariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin umat dengan tutur kata yang manis, akhlaknya yang baik. Juga ada kepada keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita selaku umat Muhammad pengikut akhir zaman mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan syariat daripada Rasulullah SAW insya Allah kita tiap kiamah akan mendapatkan syafaatul uzma amin ya Allah ya Rabbal Alamin para hadirin pencinta TTRI di mana berada kaum muslim dan muslimat Firman Allah ala la'anatullahi ala al-kadibin. Allah akan melaknat Baik, Pak Windy dari Bekasi, terima yeah. kasih juga telah berpartisipasi. Yeah. Namun nampaknya beliau adalah seorang orator yang ketika menyampaikan pembukaannya juga cukup panjang gitu. Hmm. Tapi ada hal yang bisa kita tangkap dari yang materi yang, yang beliau sampaikan tadi bahwa laknat Allah itu kepada orang-orang yang berdusta. Hmm, itu dia mungkin Masa yang bisa kita tangkap. Sebenarnya sudah tidak sabar. Baik, kita terima dulu kemarin <laughs> berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya dulu Pak. anni walau ayah. Baik, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa dari mana? Budi Oke, Pak mohon maaf volume TV-nya bisa dikecilkan sedikit. Iya. Baik Pak Budi. Waktu yang tersedia hanya 3 menit Pak. Mohon ya. dioptimalkan dengan tema yang ada ini yaitu ya. larangan berkata dosa. Silahkan, Pak, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Suatu hari seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah yang bergelimang dosa dan suka berdusta. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Tolong sampaikan kepada saya tentang Islam. Lalu Rasul menjawab, "Al-Islamu la takdzib." Islam itu jangan berdusta. ayu. Kemudian orang Badui tanya, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Dia jawab, "La Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Masih dia la Orang itu pulang dengan tenang. Oh, berarti kita boleh bermaksiat asal kita nggak bohong. Kita boleh mencuri asal kita nggak bohong. Kita boleh berzina asal nggak bohong berpikirnya tetapi setelah mau melaksanakan ketika mencuri ketemu orang kalau kita bohong itu dusta kalau kita jujur ditangkap kalau mau zina kita bohong dusta kalau kita jujur ditangkap akhirnya dia bingung makanya kemuliaan dalam Islam adalah bagaimana dia jujur dengan dirinya dan kepada Allah kemurahan dengan desa atau kota bukan pejabat atau rakyat tapi inna akramakum indallahi atqakum biarpun seorang pejabat Uangnya banyak berlipat, rumahnya besar bertingkat. Kalau nggak pernah sholat bayar zakat, maka hidupnya akan dilaknat. Tetapi dia bermiskin harta, kalau taat agama, ahlaknya mulia, dan tidak pernah berusaha, insya Allah hidupnya mulia. Itulah kemuliaan Islam. Makanya Rasulullah dijudul Al-Amin, karena dia ah, sangat jujur dan agama apapun telah menganjurkan jangan ada dusta di antara kita. Demikian mudah-mudahan ada hikmahnya. Adanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi dari Tangerang. Sungguh bersemangat beliau. Harusnya. Uh -huh. Di terakhirnya jangan ada di di antara kita. kita. Betul. Tetap ya. <laughs> Walaupun sebenarnya masih ada kesempatan sekitar satu menit. Uh, masih panjang Masih ya? panjang. Ya? Mm -hmm. Namanya sudah ada yang lagi. Kita harus terima lagi. Okay. Assalamualaikum. Ya, mungkin volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu Bapak atau Ibu. Baik. Nampaknya terputus ya. Terputus ya. ya. Tapi tadi dari Pak Budi ada beberapa hal yang bisa kita hmm. catat hmm. bahwa tentang uh, ada orang Arab Badu yang bertanya kepada Rasulullah, hmm. "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku bagaimana itu Islam?" Hmm. Rasulullah menjawab, "Jangan berkata bohong." bohong. Gitu. Apalagi ya Rasulullah, jangan berkata bohong. Hmm. Nah, hanya dengan itulah Islam bisa tegak artinya gitu ya dari sisi uh, Arab Baduy tadi gitu. -hmm. Nah, sampai akhirnya beliau bercerita tadi ketika dia ingin melakukan mencuri misalkan nanti ketika berkata jujur ditangkap tidak berkata jujur ditangkap tidak dikat, bukan tidak dikatakan Islam gitu ya Aha. jadi mudah-mudahan tadi si Arab Badu itu memang tidak melakukan apa-apa gitu ya tetap pada jalur yang lurus dan tidak berkata bohong yang gitu ya. penting ya. adalah Islam agama yang mulia semacam itu baik ya. namanya sudah ada lagi pak Ya halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak passwordnya? Baligu ani walau ayah. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Bapak Ayub di Tangerang. Iya, baik Pak Ayub, waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sifat jujur itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firmannya di dalam Al-Qur'an. A'udhu billahi minasyaitanirrajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Yang mana kejujuran seseorang nanti di hari kiamat sungguh akan membawa manfaat besar kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Hadza yaumun yanfa'us sadiqina sidquhum." Di saat inilah kata Allah nanti di hari kiamat sungguh sangat bermanfaat kebenaran seseorang bagi orang-orang ya yang jujur. Dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya sifat jujur termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wallazi ja'u bis-sidqi wa saddaqa orang-orang yang datang menyampaikan kebenaran dan melakukan kebenaran tersebut, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sifatnya jujur dan sebaliknya orang-orang yang tidak bertakwa mereka mempunyai sifat yang tidak jujur. Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa seorang muslim itu Mungkinkah orang-orang muslim itu orang mukmin penakut? Ya Rasulullah. Ya. Lalu eh, lalu mungkinkah orang muslim itu kikir? Jawab Rasulullah, mungkin. Tapi sahabat tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin menjadi pendusta?" Maka kata Rasulullah, "Sungguh tidak mungkin seorang mukmin menjadi pendusta." Oleh sebab itu, karena orang muslim itu bisa dia mempunyai sifat pendusta, maka orang tersebut bukan orang muslim tapi orang munafik sebagaimana Rasulullah bersabda. Tiga sifat yang di, di, yang diberikan oleh Rasulullah itu disab sebagai orang munafik. Yang pertama adalah apabila dia berkata dia berdik. Baik. Pak Ayub. Sekali Pak Ayub terputus lagi. Iya padahal waktu yang kita ingatkan di awal adalah hanya tiga menit. Hanya tiga menit, mm -hmm. tapi Pak Ayub merupakan peserta terakhir pada hari ini kan, ya. ya. Dan kita masih memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa berpartisipasi di mhm. acara ini, namun kadek ini halal peserta yang terakhir jadi artinya minggu depan gitu ya, ya. harus disiapkan temanya uh, uh, ya tapi sebelum kita mendengarkan apa kira-kira tema minggu depan mm. kita mungkin akan mendengarkan evaluasi. evaluasi terlebih dahulu ya yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak uh, Profesor Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segenap pemirsa wabil khusus para dai dan daiyah, para mubalih dan muballighah tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil dikarenakan izinnya jua pada kali ini kita dapat mengikuti secara seksama Delapan peserta minus satu karena satu terputus Widodo. Uh, Pak Widodo, Widodo dari Solo terputus karena ada gangguan pesawat telepon sehingga kita mencermati tujuh peserta yang ikut secara keseluruhan. Hadirin sekalian, segenap pemirsa, wabil khusus para da'i dan da'iyah. Tujuh da'i yang uh, ikut dalam kegiatan teledakwah pada pagi hari ini secara keseluruhan semuanya adalah baik. Bahkan kami mencatat ada empat orang memang asli seorang mubalik ini. Allah ya, Zad, ya. Ini empat asli seorang ya. mubalik ya. yang sudah barang tentu uh, kita tahu dari sejak kalimat paragraf, mm -hmm. kalimat pengantar, kalimat istitah mm -hmm. ya, itu nampak sekali bahwa dia memang seorang dai. Hanya pada kali ini kita dibatasi limit waktu. Ya. Timely. Sehingga yeah. ada selain materi konten juga ada kelancaran dan ketepatan waktu dalam penilaian kami. Banyak di antara teman-teman para mubalik itu lupa untuk sampai kepada inti isi karena panjangnya di kata pengantar. Iya, jadi mukadimahnya panjang sekali. Bagus mukadimahnya bagus, tapi kadang nggak nyampe kepada isi. Bahkan isi ada terangkat tetapi kalimat ikhtitam kalimat penutup, penutup atau kesimpulan juga tidak terangkat. Itu secara keseluruhan demikian. Banyak contoh, ada satu di antara sekian yang tidak kami ungkap nama beliau. E, kami berdua merasa salut, oh ini bagus, langsung kepada substansi permasalahan karena melihat apa namanya materi. Tetapi pada akhirnya tanpa istiqam, <laughs> tanpa kalimat e, kalimat penutup masih bahkan waktu masih ada satu menit menit ya masih ada satu satu menit sepuluh detik uh, sudah mengakhiri sayang sekali secara keseluruhan memang kita lihat baik-baik dari Pak Ahmad Sofian Kalimantan Timur walaupun Pak Ahmad Sofian perlu lagi mengasah vokal sehingga agar lebih jelas lagi untuk di masa yang akan datang karena ayat-ayat disampaikan juga oleh Pak Ahmad Sofian terjadi tarkibul kalimah mm -hmm. <laughs> terjadi tarkibul kalimah walaupun tidak terjadi tabdidul harokah ini uh, perhatian untuk akan datang insya Allah uh, eh, Pak Sofian akan lebih maju lagi. Amin. Pak Widodo tidak dapat kami komentari karena memang terputus <laughs> ya Zat ya. Kemudian Pak Ahmad dari Lombok bagus sekali. Uh, Pak Ahmad dari Lombok hanya sekali lagi kalimat pengantar ataupun uh, kalimat paragrafnya agak kepanjangan sehingga waktu habis belum sampai kepada penutup materi. Selain daripada itu peserta yang lain juga kurang lebih demikian. Saya rasa pada secara keseluruhan semuanya baik. Selamat berlatih dan selamat uh, mengikuti dile dakwah di masa yang akan datang. Semoga ridha Allah selalu menyertai kita. minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Profesor Kiai Haji Hamdani yang sudah menyampaikan evaluasinya terhadap para dai dan juga dai. Bahkan tadi dikomentari orang per orang ya, subhanallah luar biasa. Ya. Ini memotivasi bagi kita semua, siapapun kita gitu ya. ya berhak untuk dapat mengikuti acara ini. Harusnya dari segala usia. Dari segala usia, tidak ada benar. Hmm. AA, teteh, kakak, nenek, adik, semuanya, semuanya boleh. Kita. <laughs> Dan sekarang waktunya kita untuk umumkan siapakah penyampai terbaik pada hari ini. Kita hmm. langsung saja, saya Silakan, langsung saja. Ya, baik pemirsa untuk Penyampai terbaik pada hari ini Teledawa jatuh kepada Bapak Budi dari Tangerang dengan jumlah nilai 138. Barakallah selamat pada Pak Budi. Jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard ya Pak ya. Hmm. Iya. Agar nanti pada sesi final ya. kita bisa tampilkan foto Pak Budi seperti apa sosok Pak Budi Betul. itu. Dan mungkin kita perlu ingatkan bahwa tema kita pekan depan adalah tentang uswatun hasanah atau contoh uh, sorry teladan yang baik gitu ya, ya Jadi bisa baik. dipersiapkan mulai dari sekarang Betul. untuk tema pekan depan ya. ya Kalau masih kurang bertanya gitu -hmm. Bertanya kepada Ustadz Boleh, Ustadz -hmm. Google boleh gitu ya Semuanya ustadz boleh Google boleh gitu Atau siapa saja yang sudah bertanya Searching dulu lah sebelum ah. <laughs> sebelum namanya sebelum menyampaikan pekan depan ya. Tapi jangan lupa Terkadang kita sering menangkapnya materi yang disampaikan itu Seolah-olah membaca kedengaran dari kita gitu ya Karena uh, alunan suaranya gitu penekanan sanasinya tidak terlihat dengan secara utuh di kita mm -hmm. gitu ya baik baik dan uh, kita mungkin nampaknya harus kita sudahi ke ya. pesertaan kita pada kesempatan uh, sore apa pagi hari ini dan apa namanya uh, sekali lagi kita turut berbelas sungkawa ya. terhadap musibah yang terjadi di uh, wilayah Sumatera Barat. Mudah-mudahan musibah ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan bagi saudara kita yang meninggal mudah-mudahan Allah menempatkannya di sisi yang terbaik gitu ya. Amin amin. Mm -hmm. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ber bermanfaat untuk kita semuanya. Jumpa lagi pekan mendatang saya Putra Besenen dan saya Rahmat Jasmuri dan juga seluruh dewan hakim juga seluruh kur harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.